Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hafiz Indonesia Cinta Quran. Adi sih ini dari Hafiz Indonesia tahun lalu sudah pada kenal. Usianya berapa? Empat tahun, betul empat tahun. Empat tahun, luar biasa loh. Dia umur tiga tahun, tahun lalu sudah ikutan tapi sudah gitu tahun ini mau ikut lagi ketemu dengan teman-teman penghafal Al-Quran yang lainnya. Karena menurut Uminya, semangat untuk menghafal Al itu lebih uh, besar lagi ketika bertemu dengan para penghafal Al-Quran lainnya. Betul ya dia? Betul. Wow. Berapa jus sih sekarang? Kemarin sih Kak Irfan udah tanya, tapi Kak Irfan lupa lagi berapa jus sih? Sembilan. Sembilan Oke Sembilan jus benar Itu punya adik baru ya Adik-adik bayi ya Ya nah, Jangan keras-keras Kok gitu Kak Irfannya kaget Punya adik ya. Punya adik ya. Masa gitu eh, Anak soleh jangan bentak-bentak uh, Adiknya umur berapa Adi? Adiknya umur berapa? Nol Nol <laughs> Musa Musa dari bangka punya adiknya banyak loh. Ya kan? Musa adiknya berapa sih? Berapa orang? <laughs> Coba kita hitung bareng deh, kita hitung bareng. Adiknya namanya siapa aja adiknya? Lukman Hindun. Lukman sama Hindun. Berarti ada berapa nih? Ada dua. Ada dua. Ya, oh ya. Aduh. Kenapa adik? Sini nggak apa-apa Kak Irfan ngobrol sama yang lain juga. Eh, Umi Adi sudah hadir. Umi, mau tanya. Adi bilang, Adi sudah hafal 9 jus Betul? Atau itu cita-cita? Kenapa minta doanya aja? <laughs> yang benernya Adi <laughs> yang benernya Adi sudah berapa jus? Dua jus. Dua jus subhanallah. Allah dua jus, cita-citanya ingin segera 9 jus ya dan nantinya 30 jus ya kalau Adi tadi 2 jus kalau Musa berapa jus ya hafalnya 29 29 jus wah diketawain wah coba gak percaya ya coba aku tanya deh ke abahnya abah ini takutnya beda lagi tadi Adi 9 padahal 2 kalau Musa katanya 29. Benarkah? 29 masuk 30 Subhanallah. Tuh. Penonton yang di sini langsung hah? Coba, ada yang mau ngetes gak kalau nggak percaya? Atau Syali, Syali. Syali, kita tes Musa, silakan. Bacakan ayat e, berapa eh, dimanapun surat apapun juz berapapun kecuali juz berapa yang belum surat An-Nahl dan surat uh, Bani Israel itu sampai ayat 34. Itu yang belum. Coba sih. Ah, gimana Musa? Siap? Allah. Insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Subhanallah. Musa. Musa boleh Kak Irfan tahu itu surat apa dan ada di juz berapa Musa? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Baqarah. Al-Baqarah, betul nggak sih? Betul, surat Al-Baqarah. Penasaran coba sekarang, Abi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Qur'an. al-Qur'an. khalaqal insan Allamahul bayan As-samsu wal qamaru bihusban Wan najmu was sajaru yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Subhanallah, luar biasa Kak Irfan. Surat apa itu nak? Buat Ang-Rahman Apa? Ang-Rahman Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar Dia bule, bule, bule dari bangka Ar-Rahman. Betul. Penonton ada yang mau ngetes. Penonton ada yang mau ngetes. Coba, siapapun. Tunjuk tangan. Siapa yang mau ngetes? Atau yang dari depan mau? Ada yang mau ngetes? Tunjuk tangan saja. Silakan. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من qablikum la'allakum tattaqun Alladhi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi bihi minas samarati rizqan lakum Subhanallah Subhanallah Subhanallah Surat apa itu nak? Al-Baqarah. Al-Baqarah juga. Ada lagi. Yang tadi tertawa, ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فسدوا الوثاق فسدوا الوثاق فإما منا بعد وإما وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها Halas, halas. Subhanallah. Betul. Betul Surat apa lagi tadi? Surat Muhammad, betul. betul. Subhanallah. Sekali lagi kasih semangat untuk peserta kita luar biasa sekali. Ayo Adi juga hebat loh. Dua-duanya hebat, luar biasa sekali. Adi 4 tahun, Musa umur lima setengah tahun, mau enam tahun ya. Abi, ada yang bisa disampaikan Abi? Kevin saya tidak punya bahasa. mencium tangan Ayah bunda semua Inilah Sebuah nilai Bahawa Anak kecil Sekalipun dia Sangat terbatas kemampuannya ketika dia menjadi mulia karena Al-Quran maka semua kita tunduk karena Allah telah memuliakannya dengan Al-Quran Bapak Ibu tahu ini uang perhatikan ini uang ini kertas ini tidak ada apa-apanya. Diinjak-injak tetap dia berharga. Karena apa? Karena nilai. Sekalipun diinjak dia punya nilai. Dia menjadi berharga. Ini anak tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi karena nilainya membawa Al-Quran dia menjadi mulia Allah memuliakannya saya tidak bisa mengatakan apa-apa tapi saya merasakan betapa Al-Quran adalah fitrah manusia satu-satunya kitab yang bisa dihafal sampai anak yang paling kecil pun tidak bisa baca Quran pun bisa menghafal Al-Quran. Itulah fitrah manusia. Kak Irfan, terima kasih. Terima kasih Abi. Saya Ali mau komentar dulu mengenai hafalan yang dilakukan oleh Musa dari Bangka. Itu sudah membuktikan janji Allah Subhanahu wa taala Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan untuk Al-Quran untuk dibelajari. Saya percaya dan yakin bukan orang tua saja yang bangga. Bukan kita sebagai juri di sini bangga. Tapi saya yakin 100% Allah juga bangga terhadap seorang hamba yang bisa berhasil menjadi ahlul Quran. Dan saya percaya dan yakin seperti Musa ini masih banyak di negeri kita mudah-mudahan dengan wujudnya anak-anak seperti ini Allah berkahi negeri kita luar biasa sekali coba sebelum uh, pergi ke belakang panggung beri salam dulu dong ke penontonnya kasih Adi, terima kasih Musa. Silakan ke belakang panggung. Ayo, ayo, ayo. <laughs> Pasti Dewan Juri bingung nih, harus memilih di antara mereka mana yang lebih unggul dibanding yang lainnya, ya? Wah, bingung.